Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pembahasan kita risalah Al-Usul Al-Thalatha kita masuk insyaallah pada pembahasan inti yang beliau bawakan tentang risalah Al-Usul Al-Thalatha yang diawali dengan kalimat mal usulu thalatha allati yajibu ala kulli insanin ma'rifatuha. Apa itu tiga perkara yang wajib untuk diketahui setiap orang? Yang pertama berawal dengan pertanyaan. Yang kedua dengan menyebutkan tentang angka. Hal ini merupakan bagian metode pengajaran yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menggugah perhatian kepada kita semuanya. Di antara ayat-ayatnya ada yang awali dengan pertanyaan, Hal ataka hadithul ghasyah? Kemudian, Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah, dan yang semisal dengan itu. Rasul kita sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah menyampaikan pembahasan yang diawali dengan pertanyaan seperti antaranya ketika Nabi bertanya kepada Muad, Ya Muad, atadri mahakullahi alal ibad wa mahakul ibad ala Wa mu'ataukan ku apa haknya Allah terhadap para hamba dan haknya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menjelaskan tentang hakikat orang-orang yang muflis, Nabi juga mengawali dengan pertanyaan. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu yang dikatakan orang-orang yang bangkrut? Uh, metode seperti ini agar orang lebih fokus, lebih siap-siap memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Begitu pula beliau ketika menjelaskan tentang tiga permasalahan ini, beliau awali dengan mal usulu thalathah allati yajibu ala kulli insanin marifatuha. Demikian pula penyebutan angka. Nabi sering menyebutkan dengan angka dalam rangka memudahkan langsung diingat diantaranya. Seperti umpamanya, sabatun, ada tujuh perkara. Sabatun, yudhilluhumullahu fi dhillih, yawma dhilla ila dhilluh. Ada tujuh perkara, tujuh golongan yang akan Allah lindungi di hari ketika nanti tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Ah, metode seperti ini pun Nabi yang lakukan kepada para sahabat Nabi. Dalam rangka memudahkan untuk diingat. Kemudian beliau memberikan tuntunan jawaban. Qul marifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyah. Tiga perkara itu adalah, katakanlah tiga perkara itu adalah mengenalnya seorang hamba terhadap Allah, mengenalnya seorang hamba terhadap nabinya, terhadap agamanya dan mengenalnya seorang hamba terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan global sebelum menyebutkan yang rinci. Beliau sebutkan dulu global permasalahan atau perkara yang akan beliau terangkan sebelum beliau memberikan rincian pembahasan. Dan ini merupakan pula metode pembahasan. Sebagaimana ketika Anda belajar bahasa Arab diantaranya. Sebelum Anda diajak untuk melanglang, menyelami, memperdalam tentang bagian-bagian dalam bahasa Arab, maka diajarkan ketahuilah kalimat dalam bahasa Arab itu ada fi'il, ada isim, ada huruf. Semua kalimat dalam bahasa Arab kembalinya ketiga perkara ini. Fi'il, isim, huruf. Ah, orang sudah punya bayangan dulu dari sekian banyak ungkapan bahasa Arab yang ada itu kalimatnya isim, fi'il, huruf. A, ah, demikian pula berkaitan dengan ini apa yang beliau bawakan. belum menyebutkan yang global dulu sebelum yang rinci. Karena masing-masing pembahasan ada rinciannya. Dia sudah tergambar dulu globalnya tentang perkara akan dipelajari. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, tiga perkara ini dikatakan al-usul, perkara yang pokok. Al-aslu adalah ini hal yang tempatnya di bawah, perkara yang tempatnya paling bawah yang di atasnya dibangun yang lainnya. Sehingga kalau itu bangunan rumah usulnya atau al-asl, asalnya adalah pondasi. Kalau itu pohon asalnya adalah akar. Tiga perkara yang dibawakan oleh beliau. Mengenal Allah, mengenal agamanya dan mengenal nabinya. Ini adalah pokok. Adalah al-aslu. Adalah pokok perkara. Karena seluruh perkara agama akan ditegakkan di atas tiga perkara ini. Semua pembahasan agama bercabang pada tiga perkara ini. Dan tiga perkara ini nanti yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika dikuburnya. Dalam hadis yang cukup panjang, hadis tentang dicabutnya roh manusia ketika manusia mereka diambang kematian, maka akan datang para malaikat yang banyak. Kalau itu rohnya seorang mukmin akan berdatanglah malaikat yang berwajah indah kemudian nampak menyenangkan di mana malaikat ini membawa kain kafan yang putih dan bersamanya adalah kapur yang sangat wangi. Kemudian ketika datang ajalnya, datang malaikat maut, malaikat maut untuk mencabut nyawa dan ketika telah sampai saatnya dicabut nyawa segera diletakkan di atas kain kafan lalu dibawa segera dibawa naik ke atas hingga ke dicatatlah dia di lalu dikembalikan lagi ke jasadnya untuk dikubur di tanah pekuburan ah, ketika sampai di tanah pekuburan dan jasad telah dikubur dan para orang-orang takziah telah meninggalkan tempat, datanglah dua malaikat mendudukkan mayit tersebut. Kemudian bertanya kepada mayit tersebut, "Man rabbuka? Siapa rob sesembahanmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu?" Apabila dia ada seorang mukmin, dia akan dengan gampang menjawab, Rabbi Allah, dini al-Islamu dan wan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akan tapi apabila rohnya adalah rohnya seorang kafir, seorang musyrik atau orang munafik, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. ha la adri. Aku tidak tahu. Yaqulu nas. Manusia mengatakan dan aku mengatakan seperti itu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana letak pentingnya pertanyaan ini? Rasul SAW mengatakan, Al-qabru awalu manasil, awalu mangsilin min manasilil akhirah, atau kamakala. Kubur adalah persinggahan pertama dari semua persinggahan di kampung akhirat. Persinggahan pertama adalah alam barzah. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau orang selamat di kuburnya ini, semua peristiwa setelahnya akan gampang. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyadu Kalau dia sampai tidak selamat di kubur ini, maka hari-hari setelahnya itu lebih sulit. Akan susah dan berat. Sedangkan kunci sukses di kubur itu adalah kemampuan menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, soal malaikin kemampuan menjawab pertanyaan dua malaikat tentang man rabbuka, wa madinuka dinuka, wa manabiyuka. Tiga pertanyaan ini tidak akan sukses dijawab kecuali ketika di dunia dia berinteraksi aktif dengan tiga perkara ini. Dia betul-betul mengenal Allah dan menyembah Allah. Dia mengenal dinul Islam dan mengikuti dinul Islam. Dia mengenal Rasulullah SAW dan, dan itibak kepada Nabi Baru apabila seperti itu dia akan dengan gampang memberikan jawaban dua pertanyaan malaikat. Sehingga walaupun di dunia dia mengenal Allah, mengetahui dinul Islam, dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia tidak mewujudkan dari hasil pengenalannya tersebut. Dia mengenal Allah tapi tidak bertauhid. Dia mengenal agama ini tapi tidak mewujudkan agama tersebut dia mengenal Nabi tapi dia tidak ittiba. Dia tidak mencintai Allah, agama dan nabinya. Maka dia pun tidak akan mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang munafik yang di dunia dia fasih mengucapkan kalimat tentang Allah. Tapi orang munafik Allah katakan innal munafikina fid asfali minan nar. Sungguh orang munafik berada di keraknya api Maka sungguh tiga perkara ini merupakan kunci sukses seorang akan mengalami perjalanan di kampung akhirat yang dialami di alam barzah, maka ini merupakan perkara penting, perkara pokok yang harus kita kenal. Barang siapa yang dia mengetahui tentang tiga perkara ini dengan baik, maka sungguh dia memegang kunci-kunci beragama. Demikian mudah mudahan manfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Semoga manfaat.